Adi Ya Silakan. Ya <clears throat> Ya memang begitu lahan selalu berlarut-larut karena Aturan yang selalu selama ini dijadikan kambing hitam Padahal sebenarnya semu, sem, tidak ada ketegasan dari pemerintah kalau untuk kepentingan umum jalan tol segala macam kan sudah jelas itu untuk kepentingan umum harusnya tidak ada masalah. Tapi ada masalah karena memang permainan semua itu main gitu. Kalau nggak semua main nih pasti cepat gitu. Kalau harganya benar-benar nyampe semua ke masyarakat sesuai dengan bijak berita bakal lancar. Nyatanya kebanyakan permainan. Kalau orang nggak dapat apa-apa, males yang ngerjain. Ditambah lagi tidak ada sanksi apabila pembebasan tidak selesai dalam waktu sekian itu tidak ada sanksi bagi pihak-pihak yang yang bertugas di situ. Jadi ya molor, dia selesai syukur, nggak ya selesai nggak apa-apa. Kalau dia, penting kalau bagi dia kan mereka harus dapat apa-apa dari dari kegiatan itu kalau nggak dapat ya mal, mal, males ngurusin kira-kira begitulah normatif aja kerjanya jadi nggak ada sanksi nggak ada apa jadi begitulah akhirnya Ngasih. ya terima kasih Pak Teguh silakan Pak ya selamat siang selamat siang saya udah biasa Bu mestinya kalau memang tegas mau menegakkan infrastruktur ya harus penggantian juga ditarikan budget dari mana gitu saya kira bukan itu aja Bu yang proyek kecil-kecil aja Bu saya itu heran jalan dari Pulau Gadung arah Bekasi itu jalan saya cabari kantor bu itu kalau jalan ditutupin aspal diperbaikin tetapi ada jembatan beberapa jembatan itu dilewati nah, contohnya depan Unita Traktor itu itu jembatannya sekarang sudah mengkopong tapi kalau pas aspal itu dilewatin dilewatin itu maksudnya apa ya bu apa biar nunggu rusak parah atau bagaimana itu saya kira itu perlu pengawasan itu dari atasan itu apakah itu wali kota apa camat atau pemborongnya itu jadi hanya main-main itu, bahkan kebutuhan rakyat banyak itu. Padahal sekarang dibutuhkan sekali itu, jalan itu. Karena apa? Setiap hari tambah kendaraan berapa ribu. Jalan hanya segitu-gitu aja. Begitu ngasih kayak orang main-main. Begitu aja, terima kasih Bu. Terima kasih kembali, Pak Selamat. Selamat siang. Selamat siang, silakan. Ya itu memang karena kita reformasi dan demokrasi kita kan sudah terbuka sekarang. Jadi nggak bisa mendengar harus didengar juga suara rakyat jadinya. Jadi memang perlu juga memang pemimpin yang kok bisa kayak Bang Ali yang keras. Kok bisa ya seperti Dendels misalnya yang mana dia membuat dari Anyer ke Panarukan itu jalan seribu kilometer bisa 200 ton 200 ton yang lebih yang lalu di Jawa ini. Mengapa gitu? Dia tangan besi, tapi ya berguna itu jalan itu kan dari Anyer ke Panarukan. Jadi perlu sekarang seorang pemimpin demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Selamat. Pak Gilbert, silakan. Iya, selamat siang Pak. Selamat siang. Harusnya kan kalau jalan untuk satu kepentingan bersama ini, ini kan namanya infrastruktur yang sangat dibutuhkan sekali ya harusnya ya mestinya yang bertindaknya tegas ya ini semua sih permainan semua sih ya permainan dan juga kalau pemimpinnya seorang negarawan pasti rakyatnya juga segan ya kan hal-hal yang begini kan pasti kan ada jalan keluarnya ya kan ya rakyat harus mengalah karena ini untuk kepentingan bersama kepentingan negara ya tapi rakyat juga berpikir lagi apa benar ini semuanya kalau dia udah ngalah ini nanti eh, benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat atau nanti diselewengkan lagi ya tadi apakah lagi sekali lagi ini contohnya negarawan lagi nih pemimpinnya lagi nih yang harus bisa me bisa memberikan contoh ya jadi ini juga sangat kurang sangat kurang negarawannya negara-negara lain bisa kok seperti Cina membangun jalan tol sedemikian panjang sampai puluhan ribu kilometer mereka bisa ya kan kenapa kita nggak bisa ya kan kita harus banyak belajar kenapa kita nggak bisa itu ya kan nah ini saya rasa banyak maling-malingnya terima kasih terima kasih Pak Gilbert Pak silakan selamat siang selamat siang Pak Bang Heri ya ya ya ini tadi itu Bapak yang tadi bilang betul tahun 80 orang Cina kesini mereka gum tuh ada jalan tol Jagorawi itu sekarang mereka punya 40 ribu kilo sekarang nah, tapi ya sistem mereka sistem satu partai ya mereka bisa memaksakan ya banyak orang juga memaksakan pembelian tanah di kita itu kita tidak yakin bahwa kalau sudah di akuisisi untuk jalan nanti malah dicalonkan dicalokan lagi jadi saya kira masalah kepercayaan ketegasan hukum ya dan memang uh, orang harus percaya kalau tidak percaya kepada pemerintah ini tidak akan jalan gitu sekian aja Bu terima kasih Pak Fred Pak Karya ya selamat sore Selamat, Pak ya memang kita sudah ketinggalan lah ya, ini bayangkan aja gara-gara macet ini pemborosan energi kita kecepatan di Jakarta ini rata-rata satu jam 10 km kalau Trans Jawa kalau lagi lebaran itu mungkin 5 km per jam Bayangkanlah kalau di luar negeri 80 km per jam rata-rata kita memboros berapa persen, berapa kali lipat dari orang lain pemakaian BBM ini. Makanya harga BBM naik bukan karena pemakaian yang banyak, makin banyak bukan karena kilometernya jauh, tapi karena banyak macet berhenti nongkrong di atas mobil, mobilnya nggak bergerak. Ini kalau jalan udah bagus, otomatis pertumbuhan ekonomi di sekitaran eh, yang dilintasi itu otomatis akan meningkat transport murah eh, uang, uang, uang hantu itu yang, yang dipalak palak di pinggir jalan berkurang harga eh, sembako bisa mungkin menurun dan barang-barang pertanian dari eh, petani di kampung-kampung bisa masuk ke Jakarta dengan mudah dengan harga yang murah bisa bersaing dengan yang luar negeri terutama buah-buahan ini kan masalah yang sudah lama Berantuk mau nggak nih pemimpin kita ini hati nuraninya ada nggak untuk membuat jalan、uh, eh, tol ini. Kalau cuma、uh, eh, ngomong aja ya sampai kapan pun begini aja. Hatinya nih loh, hatinya. Kalau hatinya ada, ayo. Pasti bisa. Kalau nggak ya percuma lah ngomong seribu kali juga ini gini aja gitu. Makasih. Terima kasih Pak Karya. Kita beralih ke Pak Adi. Halo. Halo, selamat siang. Ya, silakan Pak Adi. Saya kembali ke ini ya, ketegasan pemerintah ya selama kalau pemerintah tidak ada tegas itu, semuanya itu omong suang gitu kembali ke zaman era-era ke Orde Baru semua itu deg dengan ya apa gunanya menteri pekerjaan umum kalau nggak bisa nego semuanya kalau di korupsi apa-apa di up, semua ya mana bisa pembebasan tanah itu gitu jadi semua kembali ke ketegasan pemerintah dengan melobi yang dia punya tanah itu semuanya itu nggak nggak nggak ada yang nggak mungkin nah, pemerintah dana banyak nah kalau sampai nggak ada tra tradisi itu itu omong omong kosong gitu itu pemerintah semua sekarang ini nggak ada ketegasan gitu aja terima kasih terima kasih Pak Adi kita ke Pak Edo halo Pak Edo ya saya pikir gini ya, kalau saya biasa bebasin tanah dengan budget yang kecil aja, kadang-kadang itu kita bisa bebasin tanah. Masalahnya sekarang kalau setahu saya pemerintah, kalau pemerintah yang bebasin tanah, banyak sekali pihak-pihak pejabat-pejabat terkait itu nitip harga gitu, sehingga jadi harganya jadi mahal. Dan kalau pembebasan larut-larut, tidak ada sanksi kepada tim pembebasan lahan itu, misalnya jabatannya dicopot atau apa, nggak ada sanksi. Jadi kan tanah yang sudah dibebaskan didudukin lagi sama masyarakat karena yang lamanya itu sering terjadi, terjadi kasus begitu sebenarnya kalau untuk kepentingan pemerintah dan harganya biasanya sudah bagus biasanya kalau memang mereka benar-benar harga nyampe semua ke masyarakat apalagi itu untuk kepentingan umum dan itu aturan pemerintah masyarakat itu pasti banyak yang nurut saya yakin itu nah, jadi masalahnya sebenarnya tidak ada kesungguhan karena semuanya main kemudian semua nitip harga, nitip harap, mendapat harapan eh, dari dari pembebasan dana itu semuanya. Kemudian tidak ada sanksi kepada mereka yang tidak sukses pembebasan tanah itu, terutama dari aparat pemerintah gitu, Pak Aziz. Ada lagi yang bergabung, halo Pak Zainal. Halo. Eh, Pak Zainal mohon eh, radio Anda, volume radio Anda dikecilkan terlebih dahulu. Oke, ini kalau pendapat pendapat begini, kalau undang-undang udah jadi itu bukan langsung beres semua itu menterinya itu sekali-kali lah ke bawah nemuin masyarakat yang mana yang tanahnya yang susah itu jadi menterinya tahu pekerjaan yang di bawah itu karena kalau menterinya itu ibaratnya ini menterinya itu nggak cuma nyuruh orang orangnya itu yang disuruh itu belum tentu bisa bekerja jadi kayak Pak Calon begitu kan langsung nginep di rumah warga itu tahu masalahnya yang sebenarnya sebenarnya harus berani begitu jangan cuma nyuruh-nyuruh karakternya nyuruh orang-orang yang gak jelas udah terima kasih Pak Zainal kita ke Pak Sebastian halo Pak Sebastian ya ini kalau kita lihat nih ini bukan sekarang aja dari dulu Jadi seperti pembicara di depan memang nah, ini yang banyak bermain ini adalah instansi pemerintah dengan orang-orang lapangan dari departemen. Nah ini adalah masalah klasik. Sebetulnya saya dulu udah pernah kasih juga solusinya. Solusinya apa? Masyarakat yang tanahnya kena uh, pembebasan pembebasan lahan itu dijadikan aja apa namanya jadi pemilik modal eh, maksudnya pemilik jadi jadi diberikan saham yang artiannya mereka nanti dapat ganti rugi yang berkepanjangan, maksudnya dengan keuntungan dari saham ini. Dan yang kedua, tidak ada lagi permainan harga. Permainan harga itu sebetulnya bukan masyarakat yang melakukan. Yang melakukan instansi daerah di sana. Kedua, oknum-oknum ini. Nah, inilah masalah klasik. Kenapa ini tidak tersentuh? Ya itulah pemerintah kita ini kembali lagi nggak ada wibawanya ke bawah dan yang mengambil-ambil keputusan itu semua itu adalah mereka orang-orang oportunis juga nah kembali lagi inilah ini masalah siluman yang selalu bergentayangan di dalam pembangunan negeri ini jadi kita prihatin sekali lah terima kasih